Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu صلى الله عليه وعلى آله وسلم تصنيما مزيدا لا بعده اخواني في الدين اعزني وعزكم الله جميعا ورعاكم Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Arba'in anawiyah yaitu syarah hadis Yang ke Tiga puluh lima seputar hadis larangan seseorang untuk saling hasad, iri, saling membenci, dan juga penjelasan mengenai bahwasannya hakikat takwa itu terletak pada hati. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala kata beliau qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kullul muslim al muslimi haramun setiap muslim atas muslim yang lainnya haram apa haramahullah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yang mengharamkan jadi yang diharamkan itu apa saja kita lihat wa ma'na kullul muslim makna setiap muslim adalah yang diharamkan adalah apa damuhu wa maluhu wa irduhu darahnya hartanya kehormatannya haram untuk kita ambil tanpa ada unsur yang hak paham ya tanpa ada alasan syar'i haram na'am karena di sana ada alasan yang syar'i yang akan disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalal Fauzan Habibullah taala. Kalau ada alasan syar'i tidak masalah. Darah pun ditumpahkan tidak masalah. Harta diambil paksa pun tidak masalah. Kalau ada apa? Ada alasan yang syar'i. Apa contohnya mengambil harta secara paksa? Orang yang tidak mau bayar zakat. Paham ya? Itu adalah kewajiban bagi seorang muslim. Kalau nggak mau bayar zakat, boleh bagi pemimpin untuk mendatangi maksa mengambil harta tersebut. Na'am barakallahu fikum. Tentunya zakat yang wajib. Kita lihat di sini. Fa akhirul jumlati yufassiru awwalaha. Maka akhir jumlah akhir kalimat ini menafsirkan yang awalnya. Kulul muslimi 'alal muslimi haramun. Setiap muslim atas muslim yang lainnya haram. Apanya? Darahnya, hartanya dan kehormatannya. Enggak boleh menghina, mencaci maki, mengejek, Nah, barakallahu fikum hindari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda, "Sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun." Mencaci maki menghina seorang muslim itu adalah kefasikan, sedangkan membunuhnya adalah kekufuran. Nah, barakallahu fikum. Jadi, upayakan semaksimal mungkin eh, jangan suka mengejek atau menghina, menjelek-jelekkan atau yang semisalnya. Allahumma musta'an. Kita lihat qalu damuhu Allahu harrama qatla al-mu'min. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan membunuh seorang mukmin. Sudah kita lewati pada pelajaran siang tadi mengenai apa? Haramnya membunuh seorang mukmin dan ancamannya berat kalau dilaksanakan atau dilakukan dengan cara sengaja. Nah, barakallahu fikum. Apa balasannya? Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an al Karim, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima." Gitu ya. Na'am barakallahu fikum. Artinya apa? Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, apa balasannya? Fajazaohu jahannam. Balasannya neraka jahannam. Khalidan fiha tinggal lama di situ sampai waktu yang Allah taala kehendaki. Tidak kekal ya. Tidak kekal karena pendapat yang rajih mengenai tafsir daripada Khalid dan fiha nabi antaranya adalah na barakallahu fikum al-maqtu at-tawil. Tinggal lama di situ. Karena pelaku dosa besar tidak kafir. Nah, tinggal lama di neraka tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama balasannya neraka jahanam. Kedua dia akan apa? tinggal lama di neraka tersebut. Nah, barakallahu fikum. Yang berikutnya mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Yang berikutnya mendapatkan apa? Laknat. Yang berikutnya lagi apa? Disediakan bagi orang tersebut apa? Adab yang pedih dan besar. Allahul musta'an. Naam. Jadi hati-hati, seorang mukmin, nah barakallahu fikum, dilindungi oleh Allah dan Rasulnya nah barakallahu fikum agar apa tidak bermudah-mudahan di dalam mengalirkan darahnya atau mengambil hartanya atau mencoreng kehormatannya. Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fadzaa'uhu jahannam." Satu. Khalidan fiha. Dua. Wa ghadiballahu 'alaihi. Tiga. Wa la'anah. Empat. Wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Lima. Lima balasan di sini. Ngeri sekali barakallahu fiikum. Naam. Yang tidak sengaja aja sudah kafarahnya besar atau tidak? Besar. Membunuh seorang mukmin tidak sengaja, keliru saja, itu kafarahnya besar. Imam bebasan budak. Ya enggak? Seorang budak wanita yang mukminah, imam apa? Imam nanti kalau keluarganya minta denda, dendanya berapa ekor onta? 100 ekor onta. Imam puasa dua bulan berturut-turut. Berat. Nah barakallahu fikum oleh karena itu hendaknya kita ber, berhati-hati. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yahillu damu mar'in muslimin illa bi ihdatsalas. salas. Tidak halal darahnya seorang muslim kecuali disebabkan karena salah satu tiga perkara. Ini dihafal. Darahnya seorang muslim haram untuk ditumpahkan kecuali apa? Kalau disebabkan salah satu tiga sebab. Paham ya? Pertama kita lihat Kata nah beliau di sini menukilkan hadis yang sahih, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi dhalas. Pertama an-nafsu bin nafsi. Jiwa dibalas dengan jiwa. Antum simpelkan artinya qisas itu. Pertama qisas sebabnya. Paham ya? Darahnya seorang muslim itu enggak boleh dialirkan, haram kecuali salah satu tiga perkara ini. Pertama qisas gitu. Pertama qisas, kalau qisas boleh antum alirkan itu enggak masalah. Jiwa dibalas dengan jiwa. Yang kedua, wasayyibuz zani, seorang wanita atau lelaki yang sudah menikah kemudian berzina, dirajam. Haram atau halal dirajam itu? Halal karena apa? Dengan unsur atau dengan alasan yang syar'i. Mohon salah. Naam. Yang ketiga, antum lihat itu wa tariqul dinihi al mufariqul kulid jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya dan berpaling, memisahkan diri dari jamaatul muslimin, murtad Namanya. Jadi tiga perkara ini yang darahnya seorang muslim jadi halal. Tiga ini. Pertama kisos, kedua rajam, ketiga apa? murtad. Ini upayakan tercatat. Paham ya? Kisos, rajam, murtad. Mahum? Ya na'am barakallahu fikum. Ini jangan sampai terlewatkan ya. Na'am barakallahu fikum. Faedah ini ya. Bagi yang belum tahu, semaha eh, barakallahu fikum. Sudah mengetahuinya, yang sudah tahu semakin tahu. Paham ya? Semakin ingat kembali. Kita lihat lagi. Tiga perkara ini ingat-ingat ya, kisos, rajam, murtad. Ini menjadikan darah seorang muslim yang semula haram jadi halal, diperbolehkan untuk ditumpahkan karena dengan apa? alasan yang syar'i. Ikhwani fi din azan wasakumullah berikutnya fi hadhil umur ats-tsalatsah yahillu damuhu. Pada tiga perkara di sini halal darahnya. Ingat-ingat ya, yang perzinaan tadi itu catatannya apa? Yang berzina tersebut adalah Nah para barakallahu fikum lelaki dan wanita yang sudah menikah. Walaupun tua muda itu enggak jadi ukuran. Paham ya? Enggak harus tua. Paham ya? Enggak harus tua. Hatta perempuan muda, laki-laki muda pun kalau sudah menikah hukumannya rajam. Secara hukum syariat. Paham ya? Tapi kalau masih bujangan, eh, yang perempuan masih gadis misalkan, kok berzina, hukumannya apa? Sambuk berapa kali? 100 kali. Eh, ditampuk 100 kali kemudian diasingkan selama setahun. Mahum insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Jadi yang terkena rajam ini adalah apa? Yang sudah menikah, lelaki maupun perempuan. Paham ya? Yang sudah menikah maupun nah yang sudah apa? Yang tua maupun yang muda, hukumannya rajam dari secara syariat. Nah. Kita lihat lagi, wa yuqamu alaihi al-qisas dan ditegakkan padanya qisas, wa yuqamu alaihi hadduz zina, ditegakkan padanya hukum apa? Zina. Wa idza tadda an dinihi yuqtal. Dan apabila orang itu murtad dari agamanya dibunuh. Man baddala dinahu faqtuluh kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang dia itu merubah berubah dari agama Islam menuju agama yang lain, bunuhlah kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man baddala dinahu faqtuluh. Barang siapa yang Nah fiikum mengubah agamanya maka bunuhlah dia. Mohon insyaallah ya. Na'am barakallahu fikum Amma idza lam yakun fihi syai'un min hadhihi tsalathi fa inna damahu haram. Adapun kalau tidak ada salah satu dari tiga perkara ini, maka darahnya haram. Nah, jangan bermudah-mudahan menganiaya, mendolimi saudaranya, mukul saudaranya hingga keluar darahnya misalkan. Nama barakallahu fiikum atau menghajar saudaranya hingga keluar darahnya, hati-hati. Sabar. Nah barakallahu fiikum. Naam. Kalaupun marah jangan sampai memukul dengan pukulan yang sangat apa? Yang sangat menyakitkan sehingga keluar darahnya atau semisalnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Naam. Ikhwan fi din azdan yasakumullah kita lihat lagi. Jadi tiga perkara tadi yang membuat darahnya seorang muslim diperbolehkan untuk ditumpahkan. Pertama, kisos. Kedua, apa? Ya diapakan? Rajam. Yang ketiga antum murtad. Paham ya? Naam tum barakallahu fikum. Upayakan tercatat ini ya. Hewan na'am. Kita lihat di sini. Qalu huwa maluhu dan hartanya haram juga. Kadzalika malul muslim haram. Seperti itu pula harta seorang muslim juga haram. Qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradim minkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian saling memakan harta-harta kalian di antara kalian dengan cara yang batil, mencuri, merampok, begal. Tahu begal antum? Apa itu begal? Eh? Membunuh. Begal itu enggak harus membunuh, dia ngambil secara paksa. Orang yang diambil hartanya itu bisa dibunuh, bisa tidak. Paham ya? Jadi misalkan antum bawa uang di tengah jalan dihadang sama orang tanpa dikenal, eh, nggak eh, tahu identitasnya manusia atau bukan. Paling menghadang itu tiba-tiba diambil uang antum, dipaksa, paham ya? Itu dibegal namanya ya. Nah, pencopetan itu juga haram, paham ya? Pembegalan, perampokan, pencopetan atau semisalnya haram. Nah, kita lihat, illa antakuna tijaratan kecuali kalau sebabnya itu karena perdagangan, dagang, jual beli bisnis, itu lain lagi. Paham ya? Karena apa? Saling ridho di antara kalian. Pembeli penjual ridho atau enggak? Eh? Dia beli barang harga puluh ribu. Ketika ngasihkan uang itu ridho enggak dia? Ridho. Enggak mungkin dia misalkan barangnya diambil kemudian ngasihkan uang terpaksa. Enggak bisa. Karena ini saling ridho dengan harga yang telah disepakati tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Itu berarti dengan cara yang baik, dengan cara yang sahih. Nah. Famal muslim kadamihi haramun la yaduzu akhdhuhu illa bitibin min nafsihi ini masyaallah. Maka hartanya seorang muslim itu seperti darahnya haram. Enggak diperbolehkan kita mengambilnya kecuali nah barakallahu fikum disebabkan karena kelapangan dan keridhaan dirinya dia, dia sendiri. Kelapangan dan juga apa? keridhaan dia sendiri. Paham ya? Maksudnya dia ngasih, memberi itu enggak masalah. La yahillu malum ri'in muslimin illa min tibi nafsihi tidak halal hartanya seorang muslim kecuali yang sumbernya dari apa? Dari kelapangan dan keridhaan dia sendiri. Minta-minta haram, baik atas nama dakwah maupun atas nama pribadi, tasawul haram. Sampai-sampai Syekh Mukbil bin Hadi Wadi rahmatullah alaih mengarang sebuah kitab walaupun kelihatannya tipis, simple, tapi maknanya sangat padat, isinya pun bermanfaat. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi mengenai haramnya minta minta. Untuk dakwah, untuk pribadi sama saja, enggak dirinci di situ. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Beliau menamakan kitabnya dengan apa? Dhammul Mas'alah. tertelannya meminta-minta. Jadi upayakan dibiasakan. Masih kecil pun dibiasakan jangan minta-minta. Anak minta sedikit dong coklatnya. Antum tadi beli apa? Beli Indomie. Minta sedikit ngerasain rasanya kayak apa. Beli sendiri. Kalau belum bisa beli sabar. Paham ya? Karena kalau kecilannya suka minta-minta, walaupun Indomie, coklat, biskuit, Nanti kalau besar yang diminta dana, paham ya? Kebiasaan awalnya minta-mintanya kecil-kecil, kalau besar nanti diminta dana, hati-hati. Penggalangan dana, proposal, dan hindari barakallahu fikum haram. Karena apa? Karena yang dihalalkan adalah harta yang muncul dari keridhaan na barakallahu fikum enam pemiliknya. Ya, bukan minta-minta atau yang semisalnya. Kalau seandainya terpaksa datang dalam hadis yang sahih rawahu muslimun dari hadisnya qabisah itu sudah ma'ruf ya tiga orang yang diperbolehkan untuk minta-minta nanti bisa dilihat sendiri paham ya nah barakallahu fikum kesimpulannya apa haram minta-minta baik untuk pribadi maupun dakwah penggalangan dana haram paham ya proposal juga enggak perlu eh? ini enggak minta-minta kok ini cuma nyodorkan kertas coba kalau kertas putih saja kosong itu enggak ada tulisannya kertas yang kalian sodorkan itu apa tinta hitam di atas kertas putih. Ada tintanya di situ. Paham ya? Perluasan lahan, perlebaran masjid atau yang semisalnya, Allahul musta'an. Naam. Itu nanti enggak cukup bendahara, sekretaris ketua, stempel ustaznya. Paham ya? Itu yang bikin apa? Cepat dapat itu ya. Stempel ustaznya, ustaz fulan, ustaz alan, udah. Jalan. Allahul musta'an. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla, ini bagus sekali ini ya Nah barakallahu fikum karena fil hadis la yahillu mal imri'in muslimin illa bi tibin min nafsih. Nah barakallahu fikum seperti itu. Tidak halal hartanya seorang muslim kecuali disebabkan karena keridhaan dari dirinya sendiri. Ngasih, memberi. Antum ketika diberi, dikasih orang lain, boleh enggak nerima? Boleh, walaupun ngasihnya lewat amplop, boleh? Enggak masalah. Tapi kalau minta-minta mengharapkan pemberian orang lain jangan. Jangan barakallahu fikum, jangan antum menyandarkan Rezeki antum menyandarkan apa? Di tangan orang lain jangan. Paham ya? Rezeki kita di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum bersandar kepada orang lain, kalau orang lain jatuh antum ikut jatuh. Jangan. Bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi bersandarkan kepada Yayasan As-Salafi, Yayasan As-Sunnah, Yayasan Al-Ansar. Paham ya? Atau yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Soalnya pernah di sana dulu ya. Labas, Allah musta'an. Haram. Nah, enggak perlu eh, berdakwah dengan alasan payung yayasan, payung yayasan. Yang memayungi dakwah siapa? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, antum jangan sampai terpancing ya. Terpancing kemudian kita enggak bisa dakwah kalau tanpa yayasan siapa bilang? Yayasan itu untuk apa coba bayangkan? Yang paling inti titik pusatnya adalah apa? Mengedarkan proposal tadi itu. Paham ya? Nyebarkan ke orang-orang muslimin, orang-orang kaya, Allah Mustan Hindari barakallahu fikum. Naam. Ini hadis yang sangat mulia ini ya. Nah, jadi kalau ada orang memberi, itu enggak masalah diterima, tapi ingat hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Rasulullah nasihatkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Umar, idza ja'aka min hadzal mal, wahai Umar, kalau datang kata kepadamu harta tanpa kamu minta-minta, tanpa kamu mengharapkan, fahudhu fatamawalhu aw tasaddaq bih. Jadi menunjukkan boleh gitu ya. Wahai Umar kalau ada orang datang kepada mengasih uang, ngasih harta, ngasih fulus, nah barakallahu fikum tanpa kamu minta-minta, tanpa mengharapkan, ambillah uang tersebut, jadikanlah harta itu milikmu atau kamu sedekahkan. Kita ambil dulu. Kalau kita ternyata sudah enggak butuh lagi, sudah cukup, sedekahkan. Paham Itu dalil menunjukkan bahwasanya bolehnya menerima pemberian orang lain. Jangan mengharapkan, jangan pasang target, jangan pasang tarif Paham ya? Nah, barakallahu fikum Allahul musta'an. Kita lihat lagi. Biridahu la yughtasab minhul mal wa la yusraf. Ini. Sumbernya karena keridhaan pemiliknya. Tidak boleh diambil secara diam-diam harta tersebut, tidak boleh juga dicuri. Jadi mencuri harta haram, sedikit maupun banyak haram. Kalau mencuri harta 500 rupiah haram enggak? 500. Mana 500 aja? Haram. Sedikit ataupun banyak haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jadi perlu diperhatikan baik-baik. Al-yadul ulya khairun minal yadi as-sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Eh? Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Apa maknanya? Antum tahu enggak maknanya? Antum? Apa? Ya apa artinya? Eh? Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya bagaimana? Kalau antum tangannya di atas ini bagus. Atau gimana? Antum? Antum? Antum? Labas. Entar dulu ya, entar dulu. Kira-kira wajah-wajah yang baru aja. lama sudah tahu. Antum? Lebih baik apa? Ewa, ahsan. Lebih baik mengasih atau memberi daripada apa? Meminta. Paham ya? Kalau belum bisa memberi, diam. Jangan minta, sabar. Kalau dikasih diterima enggak masalah, kalau enggak dikasih diam. Jangan mengharapkan. Paham ya? Dan ketika antum ngasih sesuatu kepada orang lain, jangan berharap sesuatu itu kembali lagi pada diri antum. Biar Allah Taala yang balas. Wala tamnun tastakfir. Paham ya? Jangan kamu memberikan suatu pemberian kemudian berharap agar dibalikkan lebih banyak atau semisalnya. Enggak boleh. Ngasih yang ngasih lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai antum ngasih sesuatu berharap wah nanti semoga di dibalas biar dikasih yang lebih banyak. Jangan. Kalau ngasih itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat. Fala takhunhu fil muamalah jangan kamu mengkhianati saudaramu di dalam masalah muamalah au tahussahu atau kamu menipunya wa ta'khud malah bighairi haqqin kemudian kamu mengambil hartanya tanpa ada alasan yang benar jangan paham ya jual beli tafadhal silakan online offline la ba'sa bihi tapi jangan menipu jangan menipu kalau antum nyari untung itu enggak ditanya untungnya berapa sama nah barakallahu fikum pembelinya hukum asalnya enggak nanya tapi jangan sampai antum menipu demi Allah ini ngambil barangnya itu enggak boleh 50 ribu katanya Padahal ngambilin cuma 35 ribu. Dia mau bohong dia, sumpah lagi. Demi Allah, katanya. Orang pembelinya nggak percaya, masa lima puluh ribu nggak boleh ulahannya. Kita akhirnya orang ngomong, "Wallahi wa billahi wa tallah." Tiga sumpah sebutan semuanya. Bohong dia. Ya hati-hati seperti itu. Namanya yamin ghamus, nah, hati-hati. Nah, barakallahu fikum orang yang sumpah tapi semuanya palsu itu hati-hati. Nah, berani bersumpah karena apa? Agar dia dapat untung banyak nggak boleh. Lebih baik dia terang-terangan, jujur. Ini kulaannya sekian Pak, ini kita cuma ngambil untung sekian. Itu kalau terpaksa menyebutkan untungnya. Kalaupun nggak terpaksa nggak perlu sebutkan, tapi jujur dalam jual beli. Karena kalau jujur dalam jual beli, di dalam masalah muamalah transaksi jual beli atau yang semisalnya diberkahi atau tidak? Diberkahi. Hadisnya siapa itu Akhfajri? Eh? Muta'aqqid. Hadisnya Pak Abdurrahman? masalah transaksi jual beli Ah Husain, Husain Kabir. Abdurrahman satunya. Ewa, jangan lupa Hakim bin Hizam itu patokan barometer dalam masalah transaksi jual beli diberkahi atau tidak. Nah, al-bai'ani bin khiyar malam yatafarraqa. Transaksi jual beli itu boleh saling memilih selama belum berpisah. Kemudian apa syahidnya? Naam fa'in sadaqa wa bayana burika lahuma fi ba'ihima. Kalau kedua-duanya pembeli dan penjual itu jujur, jelas-jelasan, terang-terangan, ini barangku seperti ini. Ori yang ori sekian, yang KW sekian. Paham ya? Yang ini nah kalau fikum, nam bekas, yang ini asli, yang ini bekas ini baru. Terus, terus terang, jujur. Paham ya? Apa tadi? buri kalahumati fi ba'ihima. Diberkahi transaksi jual beli keduanya. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu ba'ihima. Tapi kalau kedua belah pihak, pembeli penjualnya kok saling menutup-nutupin, enggak jujur, saling bohong, dicabut keberkahannya. Ini madunya asli enggak? Nah, asli nih. Panennya baru kemarin sore katanya. Paham ya? Lah madu apa? Madu tawon katanya. <laughs> Allah musta'an. Dia enggak mau enggak mau terang-terangan, dia enggak mau jujur gitu loh. Intinya matu itu aja, dia nggak mau terang-terangan dia. Ternyata matunya matu apa? <laughs> Matu palsu misalkan, aspal ya. Asli tapi palsu, asli apa aspal itu? <laughs> Allah ustaz. Yang jelas seperti itu. Dia nggak terang-terangan. Jadi kalau jual beli itu terus terang, nah barakallahu fikum dijelaskan kalau asli bilang asli, kalau KW bilang KW itu lebih enak. Paham ya? Karena nggak mungkin ori dengan KW itu harganya sama. Iya nggak? Nah barakallahu fikum Allahu musta'an. Ini sekedar selingan mengenai muamalah tidak boleh kita menipu man ghasya falaysa minna. Barang siapa yang melakukan penipuan bukan termasuk bagian dari kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Famaluhu haramun illa kana an muamalatin sahihah. Maka hartanya haram kecuali harta tersebut sumbernya dari muamalah yang benar. Paham ya? Antum boleh nyari untung banyak pun enggak masalah. Tafadhol silakan, tapi jangan nipu. Jangan nipu barakallahu fikum. Nah, apalagi sekarang lagi marak-maraknya jual beli apa? Online. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak ada online, adanya offline. Paham ya? Adanya jual beli langsung. Eh, takabut, serah terima. Kalau zaman sekarang karena banyaknya apa? Nah, teknologi yang canggih, kemudian juga perkembangan zaman, itu perlu diingat baik-baik. Jual beli online tidak masalah, tapi jangan nipu. Paham ya? Kan banyak sekarang penipuan itu ya Eh, nampaknya yang foto itu bagus, masya Allah bagus, ori, ada apa nomor serinya juga ada. Ketika dipesan yang dikirim yang KW. Pernah nggak kejadian seperti itu? Eh, mungkin sebagian ekwah ada yang pernah tertipu seperti itu. Penipuan banyak sekali. Nah, barakallahu fiikum Allahu musta'an. Hendaknya kita jujur di dalam bermuamalah. Bekas ya bilang bekas itu aja. Eh, atau jual baju haramain bekas itu ya, yang biasanya jual di di apa barakallahu fiikum di PBB, kantor PBB itu, pusat barang bekas Paham ya barakallahu fikum itu biasanya ada jubah-jubah haram dari Saudi itu ya. Nah barakallahu fikum itu bilang ini masih baru-baru ini itu keliru. Ini bekas tapi masih bagus. Itu lebih, lebih apa jujur daripada ini baru-baru semua ini. Padahal udah bekas. Bilang aja bekas masih bagus. Nah, itu kan benar daripada nanti bohong ya. Allahu musta'an. Kita lihat lagi. Wa ta'khud ma lahu ghairi haqqin famaluhu haramun illa ma kana an muamalatin sahihatin ka'an tijaratan antarodin. Seperti apa contohnya muamalah yang dikatakan sahihah? Yaitu tijarah perdagangan antarodin yang ditimbulkan keridoan di antara dua belah pihak tersebut. Transaksi jual beli. Walaupun yang si A ngambil barang, si B ngambil uangnya karena transaksi jual beli halal. maksudnya ya? Nah, tapi jangan sampai menipu. Nah, jangan sampai menipu. Kadzalika la yukrah 'alal bai' aw 'alas illa bihaqqin. Seperti itu pula tidak apa? Nam tidak dimakruhkan transaksi jual beli atau nam transaksi membeli atau menjual kecuali apa barakallahu fikum? Nam Apa kata beliau ulangi ulangi lagi? Kadzalika la yukrah 'alal bai' aw 'alas illa bihaqqin. Eh, kemudian kata beliau seperti itu pula tidak boleh apa? Dipaksa ya. Nah, barakallahu fikum tidak boleh dipaksa untuk jual, untuk membeli atau menjual kecuali dengan unsur yang hak. Paham ya? Jadi nggak boleh maksa. Nah, barakallahu fikum karena kalau dipaksa posisinya barangnya kalau dia mau nggak mau jual ya jangan dibeli. Paham ya? Tapi kalau misalkan mau tidak mau dan itu dalam keadaan secara nah barakallahu fikum dalil syar'i diperbolehkan secara dalil tidak masalah. Nah, karena mungkin dia menghalang-halangi Nah barakallahu fikum atau menimbun barang karena posisinya dia ingin menjual ketika barang lagi nggak ada, saat itu orang membutuhkannya boleh dipaksa karena butuh. Nah, wa idza fa idza kana alaihi dainun wa aba an yusaddid fasultanu yusaddid min malih. Masyaallah. Apabila dia punya hutang, kemudian dia tidak mau apa? Tidak mau membayar hutang. Nah, maka sultan itu pemimpin yusaddid ngamin malih dia, pemimpin itu seharusnya apa? Membayarkan hutang tersebut dari hartanya dia. Au yabi'u malahu. Ngam. Atau dia menjual hartanya wa yusaddid. Wa yusaddid kemudian dia mem mem membayarkan hutang tersebut. anna hadza bihaqqin karena ini dengan unsur yang benar, pemimpin diambilkan dari apa? Baitul malan itu seharusnya kalau tidak mampu untuk membayar hutang dari itu. Amma idza kana bi ghairi dzalika fala yajuzu ikrahuhu 'ala al-bai' aw 'ala Adapun kalau bukan sebabnya karena yang sudah disebutkan tadi itu tidak ada unsur yang benar, maka enggak diperbolehkan memaksa untuk menjual atau membeli. Illa wa ridha min nafsi. Kecuali apa? Disebabkan karena kelapangan diri dia sendiri dan juga keridhaan dari dirinya sendiri. Paham, paham maksudnya ya? Antum mau jual, mau beli, itu hukum asalnya enggak ada paksaan. Paham ya? Karena ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan apa? Riba. Jadi kalau misalkan nah barakallahu fikum tidak ada alasan syar'i enggak boleh antum membeli dengan cara paksa. Paham ya? Nah, mata antum eh, memaksa orang untuk menjual barangnya enggak bisa. Antara Antaradin minkum ya enggak? Sebabnya harta diperbolehkan tadi itu taradin minkum, saling ridho Paham ya? Saling ridho. Contohnya antum bilang, pokoknya harus jual tuh mobil antum tuh, bagus mobilnya. Murah cuma 11 juta. Paham ya? Nah, <laughs> contoh ada, contoh. Nah, barakallahu fikum harus jual itu. Kalau enggak jual awas, tak bunuh nanti misalkan. Nah, ini maksa namanya. Kalau belum mau jual ya jangan. jadi paksa, Paham ya? Karena nanti hartanya haram. Oh, dia enggak mau jual oh dipaksa. Aneh itu. Ini contoh aja ya. Contoh. Nah, kita lihat lagi sini. Qauluhu wa irduhu dan sabda Rasulullah SAW wa irduhu dan kehormatannya ini ingat-ingat ada tiga bacaan kalau tanpa harokat antum bisa baca ardun irdun aradun paham ya tergantung dengan apa siyak dan konteksnya jadi antum perhatikan maknanya kalau ardun itu kan berarti luas artinya tapi kalau aradun itu adalah juz'un kalil bagian sedikit ya bi'udinahu bi minat dunia. Eh, bidus'in kalilin minat dunia. Apa maksudnya itu? Tapi kalau irdun kehormatan. Fahami ya? Irdun, aradun, sama apa? Ardun. Nah, itu artinya beda-beda itu. Irdun kehormatan, aradun juz'un kalil, bagian sedikit atau syai'un kalil, Kemudian kalau nah barakallahu fikum ardun luas tadi itu. Paham ya? Nah. Kita lihat lagi al-irdu Mayak balul madha wad Irdu itu kehormatan. Yang itu sesuatu yang menerima pujian dan menerima celaan. Itu nama kehormatan. Ya enggak? Sesuatu yang apa? Yang menerima celaan dan menerima pujian namanya kehormatan. Orang punya kehormatan, kehormatannya dicela, kehormatannya dipuji. Fala yatakallam fi irdi akhihi bil ghibah wan namimah. Maka jangan seseorang itu membicarakan kehormatan saudaranya dengan cara ghibah wan namimah Nah, dengan cara ghibah wan namimah enggak diperbolehkan. Ghibah itu zikra ka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu dengan sebutan yang kalau dia mendengar benci dia. Eh, nah, enggak suka mendengarnya. Contohnya si fulan itu orangnya kalau jual harganya mahal terus, padahal untungnya sudah dapat untung banyak katanya. Ngejek-ngejek atau contohnya dengan fisiknya di Si fulan itu sudah jalannya pincang, matanya picak, kepalanya botak lagi. Contohnya, pahamnya? Ini juga nggak diperbolehkan seperti ini. Haram. Tapi nanti ada waktu-waktu diperbolehkan untuk riba. Ketika apa? Di antaranya adalah nam isbat syahadah. Pahamnya? Untuk menetapkan persaksian. Contohnya, antum dipanggil polisi karena telah mengadukan pencurian. Antum lihat langsung nyaksikan. Nyaksikan pencurinya bagaimana sifat-sifatnya. Dia diundang polisi. Akhirnya dia ngomong, "Bagaimana?" kata polisinya. "Bagaimana sifat-sifat pencurinya?" Pencurinya tadi malam itu anak Allah demi Allah nyaksikan langsung. Ayo, polisi nanya, "Bagaimana ciri-cirinya?" Ciri-cirinya orangnya pendek, hitam, kepalanya botak, pincang jalannya, matanya pita sebelah misalkan. Itu kan berarti mentelah. menyebutkan kekurangan pada saudaranya tapi dalam rangka isbat. Menetapkan apa? persaksian tadi itu itu diperbolehkan dalam syariat. Paham ya? Karena antum menyebutkan fungsinya bukan untuk menghina tapi untuk apa? Untuk memberikan saksi bahwasanya itulah nah kejadiannya dan itulah pelakunya misalkan. Mohon insyaallah ya. Naam. Kemudian para ulama di antaranya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau juga menyebutkan termasuk ghibah. Nah, setara zahirnya seakan-akan ghibah diperbolehkan dalam masalah jar wa ta'dil. Nah, barakallahu fikum. Antum mengkritik ahlu bid'ah wa dalal mengkritik dengan keadaan mereka, ideologi yang ada pada mereka itu bukan ghibah yang diharamkan. Paham ya? Si fulan hizmi karena seperti ini seperti ini seperti ini. Si fulan mubtadi' karena seperti ini seperti ini seperti ini. Ada hujahnya, ada burhannya. Itu dalam hal seperti itu tidak dikatakan ghibah yang tercela. Paham ya? Bahkan itu termasuk apa? Jihad fisabilillah. Karena menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala, orang jadi tahu Oh ini yang hak, ini yang batil. Coba kalau satu saat nggak ada yang bicara masalah enam jarah, bisa coba. Semuanya sama, itu saudara kita juga, yang sana juga sama. Cuman yang ini bolehkan TV, yang ini mengharamkan. Saudara kita semuanya. Akhirnya kan nggak nampak mana yang hak, mana yang batil. Tapi dengan adanya ilmu jarah ini dan juga adanya ilmu takdil, itu akan semakin nampak mana yang nah barakallahu fikum yang layak untuk dijarah eh, atau yang layak ditakdil dan mana yang berhak untuk dijarah. Mohon soal ini ya. Nah, barakallahu fiikum tayyib. Ikhwani fi din azza wa jalla kita lihat lagi. Jadi ghibah hukumnya enggak diperbolehkan. Dzikraka akhaka bima yakrah. Hukum menyebutkan sesuatu yang ada pada saudaramu dengan perkara yang nam kalau saudaramu mendengar dia akan benci dan tidak suka. Wan namimah mengadu domba. Antum tahu ngadu domba antum? Mengadu domba tahu antum? Tahu antum? Antum tahu domba? Bukan itu maksudnya. Paham ya? Bukan domba diadu itu bukan. Mengadu domba itu maksudnya adalah naklul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Definisinya itu. An-namimah hiya naklul kalam bainan nas ala jihatil ifsad. Artinya apa? Menukilkan ucapan di antara manusia yang fungsi dan tujuannya adalah untuk membuat kerusakan. Si A sama si B dulunya akrab, masya Allah, berteman, bersaudara, Datanglah si C. Si C ngomong sama si A, si A. Kata si B, antum itu orangnya penakut, jaban katanya. Ha? Ketemu semut pun takut katanya. Ngajak-ngajak gitu. Paham ya? Ngomong sama si A, si C tadi. Setelah itu C ngomong sama si B, si B kata si A, antum itu kalau ngomong nggak bisa dipahami ucapannya. Mangkai komat kamit aja katanya. Paham ya? Akhirnya si A ketemu sama si B marah, kelahilah mereka berdua. Ha? Siapa? yang apa yang namam siapa? Saya ini namanya namam, suka mengadu domba, namimah. Naqlul kalam bainan nasi ala zihati al-ifsad. Menukilkan suatu ucapan di antara manusia dalam rangka untuk apa tadi? Membikin kerusakan, mengadu domba namanya. Nah, ini berbahaya sekali. Kita lihat berikutnya. Wala yasubbuhu wala yastam wala yas Nah. Wala yastumuhu wala yatanak Kosuhu hendak seorang tidak mencacinya tidak menghinanya eh, tidak mengejeknya tidak juga nah barakallahu fikum meremehkannya enggak boleh meremehkan mengejek mencaci maki menghina nah barakallahu fikum adapun namimah tadi itu namam datang nas khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la yadkhulul jannata namam tidak akan masuk surga secara langsung orang yang suka membuat adu domba tadi itu. Nah, kita lihat lagi berikutnya, li'annahu muhtaramun. Karena seorang muslim itu kehormatannya dimuliakan, dijaga. Bal yudafi'u anhu. Dan bahkan seharusnya seorang mukmin muslim itu membela saudaranya wa yaruddu anhul ghibah dan membantah atau menolak nam barakallahu fikum enam orang yang menghibainya. Fahada huwal mafrud. Inilah yang diharuskan, yang dianjurkan. Jadi kita semuanya membela seseorang Jangan membela apa? Karena semata-mata itu adalah teman kita atau saudara kita. Membelanya karena sesuai dengan kadar apa? Berpegang teguhnya dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nahnu nudafi'u an syakhsin qadri tamassukihi bis-sunnah. Sama-sama para ulama menyebutkan dengan semakna seperti itu. an syakhsin qadri tamassukihi bis-sunnah. Kita membela seseorang sesuai dengan kadar berpegang teguhnya orang tersebut dengan as-sunnah. Bukan karena semata-mata dia adalah teman kita, saudara kita, uangnya banyak, muhsinin, fa'ilul khair, bukan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jangan sampai kita semuanya bah mulutnya disumbat oleh fa'ilul khair, sumbat oleh muhsinin, enggak bisa menyampaikan al-haq, jangan. Paham ya? Kita berharap para muhsinin, para Nah barakallahu fikum. Nam fa'ilul khair, mereka apa? Niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian dai hizbiyun al bid'ah dalal banyak sekali yang yang apa yang na barakallahu fikum mereka apa? Tiba-tiba mulutnya tersumbat. Enggak eh, sakit malah syai tersumbat, diam dia. Diam seribu bahasa. Enggak bisa bicara karena disumbat mulutnya oleh fa'ilul khair tadi itu. Ustaz, macam-macam Ustaz diam kalau bicara jarwa ta'dil bulan ini enggak dapat amplop katanya. Ustadznya langsung wah, don dia. Allah musta'an langsung jeglek dia. kumslet Allah musta'an. Karena apa? Karena disumbat tadi itu kalau dia menyandarkan rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, eh tafadhol silakan. Rezeki di tangan Allah Subhanahu wa taala. Antum memboikot tapi yang di atas langit. Mana ada orang yang mampu memboikot rezeki yang turun dari atas langit? Enggak ada yang mampu. Nah, barakallahu fikum. Jadi jangan sampai kita semuanya Nah barakallahu fikum tidak mau menyampaikan al-haq karena apa? karena takut dengan si fulan atau si alan. Jangan. Sampaikan hak walaupun pahit rasanya. Nah, kita lihat di sini. Amma annahu yaqau fi 'irdihi fil majalis wa yushahhiru anhu. Adapun Nah barakallahu fikum seseorang mencela pada kehormatan saudaranya di majlis-majlis dan membuat terkenal, membuat viral. Paham ya? Si fulan bin fulan bin fulan sebutin majlis. Padahal nasihat itu kalau bisa sampaikan dengan per individu, mata ke mata, empat mata lakukan. Jangan langsung dikit-dikit di majelis. Innal hamdalillah. Paham ya setelah itu fulan bin fulan padahal saudara kita ahli sunnah ditahdir di majelis, pakai mic lagi misalkan. Paham ya? Itu kurang tepat. Kalau mampu dinasihati dengan cara yang halus, apalagi cuma masalah jual beli, apalagi cuma masalah tanah misalkan, jangan. Berbeda halnya kalau sudah masalah hizbiyah, masalah manhaj, tidak bisa diluruskan, dinasati, nolak, bantah, bangkang, lain lagi urusannya. Tapi kalau masih saudara kita, permasalahan teman jual beli, masalah muamalah, eh, tahdir di majelis, Allahumma san, itu kurang tepat. Kita lihat sini hatta lau akhta ini, hatta lau akhta'a aw fi khati'atin bahkan kalau seandainya saudara kita tersebut terjatuh dalam kekeliruan, nah barakallahu fikum atau dia keliru, fahada manhiyun anhu enggak boleh. Eh, enggak boleh dijelek-jelekkan di hadapan halayak ramai tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ini hukum global seperti itu. Karena kita semuanya mana ada kita yang maksum enggak ada. Paham ya? Jadi kalau antum misalkan anak enggak mau berguru dengan seorang ustadznya kecuali kalau dia maksum. Enggak ada. Paham ya? Semua punya kesalahan, punya kekurangan. Yang kurang ini mari kita sempurnakan. Paham ya? Nah, kesalahan tadi mari kita benahi caranya gitu. Karena kita nggak ada satupun yang selamat dari kesalahan. Kekurangan pasti ada. Kepleset itu pasti ada. Wah ini sepulan ini ustadznya masya Allah nggak pernah keliru. Salah paham saja dia. Eh, mana ada orang benar terus? Paham ya? Selama bukan Nabi dan Rasul, nggak ada yang maksum. nggak ada yang maksum. Cuman kita sebagai ahlu sunnah yakin bahwasanya kita di atas al-haq. Yakin. Kalaulah terjatuh dalam kekeliruan, tergelincir dalam kesesatan, segera kembali kepada jalan yang benar. Jangan ngayal. Jangan bantah, jangan nolak misalkan barakallahu fikum na'am. Itu yang terbaik. Ya na'am. Bukan menyengaja berbuat kekeliruan, bukan menyengaja untuk tergelincir. Itu perlu diperhatikan baik-baik. Na'am. Yang bengkok diluruskan, yang keliru diupayakan untuk dibenahi. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Fala tusahhir anhu fil majalis walakin tansahu fi ma bainaka wa bainahu." Hadza haqquhu 'alaik. Jangan kamu bikin viral dia eh, di majelis, eh, akan tetapi nasihatilah dia antara kamu dan antara dia. Ini adalah haknya atasmu. Hak kamu atas orang tersebut. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum yaitu menasihatinya. Amma an tatakallam anhu fil majalis tadhkur ma waqa'a minhu fa hadha la yajuz. Adapun kamu membicarakan saudaramu di majelis-majelis, menyebutkan apa yang telah terjadi eh, antara kamu dan saudaramu ini enggak diperbolehkan. Apalagi di majelis ilmu misalkan Si fulan itu kalau jualan mahal harganya. Oh, jualannya kayak gitu, gini, gitu. Ngejek dia. Di majelis lagi. Nah, itu enggak tepat ya, enggak tepat. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu nasihatnya siapa itu? Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah taala wa ketika beliau mensyarah kitab Masail al-Jahiliyah, kayaknya kalau enggak salah sudah pernah tak ucapkan juga, beliau menasihati kepada kita semua semuanya jangan sampai permasalahan pribadi dibawa kepada masalah dakwah sehingga menolak kebenaran. Jangan. Itu khata keliru. Kata beliau apa? Wal wajibu 'alaika ayyuhal muslim an taqbalal haqqo walau kana ma'a man la tuhib. Artinya apa? Yang wajib atasmu wahai seorang muslim hendaknya menerima kebenaran walaupun kebenaran itu bersama orang yang kamu enggak sukai. Kadang gitu kan, kita enggak suka sama si fulan, enggak cocok, tapi kebenaran ada pada si fulan, jangan ditolak. Apa kata beliau? Wala takunu al-adawatus syakhsiyah wal ahwa'an nafsiyah mani'atan min qabulil haq. Ini syahidnya. Jangan sampai menjadikan permasalahan individu, permasalahan pribadi menjadi penghalang untuk menerima kebenaran. Paham ya? Itu hati-hati. Nah, masalah pribadi pribadi selesaikan. Jangan masalah pribadi dibawa kepada dakwah. Wah, ana enggak nerima walaupun itu benar pada sepulan. Sampai hari kiamat enggak nerima katanya. Sampai hari kiamat Gak akan menerima kebenaran tersebut. Karena ada pada simpulan yang kita nggak sukai. Kalau kebenaran barakallahu fikum ahaku an yuttaba, lebih berhak untuk diikutin. Lebih berhak untuk diambil. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allahumma musta'an. Kita lihat lagi. Kata beliau, "Hada ghibah." Ini adalah ghibah. Yang tadi sudah kita lewati itu ghibah menyebutkan nam eh, cacat atau kekurangan saudaranya di majelis-majelis itu termasuk ghibah. Wallahu jalla wa ala yaqul wa la yaqtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Artinya apa? Jangan engkau menghibai sebagian kalian nam sebagian yang lainnya. Apa kalian, salah seorang di antara kalian ingin senang kalau makan daging saudaranya dalam keadaan bangkai? Paham ya? Nah, Fakarihtumuh, kemudian kalian pun kalian pun juga tidak menyukainya. Maksudnya bagaimana? Dipermisalkan seperti itu. Paham ya? Dipermisalkan memakan memakan bangkai saudaranya. Allahumma musta'an. Wa Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan tentang saudaramu dengan perkara yang dia membencinya. Kalau mendengar dia enggak suka. Qala ya Rasulullah, ara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fi ma faqad ikhtabta. Ini. Perhatian Bapak ini, akhirnya sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau seandainya yang kami ucapkan tadi benar ada pada si Paham ya? Yang disampaikan tadi benar kalau si itu seperti itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kalau benar seperti apa yang kamu katakan, sungguh engkau telah menghibainya." Li'annahu la yahillu laka an tadhkura ma fi an nas, karena enggak halal bagimu menyebutkan kekurangan, menyebutkan aib saudara-saudaramu di hadapan manusia. Wa in lam yakun faqad bahatta. Tapi kalau yang kamu ucapkan tadi itu enggak benar, enggak ada pada saudaramu, sungguh engkau telah berdusta. Bahatta itu yakni kadzabta 'alaihi kamu sudah berdusta. Fa anta in tahaddatsta an akhik fi majlisin minal majalis fa innaka la takhlu ini. Kamu ketika membicarakan saudaramu di majelis atau salah satu majelis, maka sesungguhnya engkau tidak terlepas dari dua perkara. La takhlu pertama, tidak terlepas dari dua perkara. Pertama, imma takuna kadzdzaban takdzibu alaih. Imma kamu itu pendusta, berdusta atas nama saudaramu tadi itu. Si fulan ini seperti ini, seperti ini, seperti ini padahal enggak ada. Bohong dia, dusta. Yang kedua, wa imma antakuna takuna muhtaban haitsu dzakarta aibah. Imma kamu itu menjadi orang yang riba, menghibai saudaranya. Kapan itu? Ya, tetap tatkala kamu menyebutkan kata dan aibnya. Paham belum? Dua kemungkinan ini. Kalau benar yang disebutkan namanya riba, kalau enggak benar namanya dusta. Jadi hati-hati para kalau fikum. Naam. Lalu sebagaimana cara bertobatnya disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala di awal-awal kitab Riyadhus Shalihin mengenai taubat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala ada berapa syaratnya? antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala jelas ya. Pertama tidak mengulangi. Kedua menyesali. Ketiga bertekad bulat berazam kuat untuk tidak mengulangi kembali. Menyesali, meninggalkan, tidak mengulangi tiga tadi. Itu antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ditambah oleh sebagian para ulama ikhlas, empat berarti. Adapun antara hamba dan hamba seperti riba atau semisalnya kalau bisa minta maaf minta maaf. Kalau tidak bisa minta maaf enggak memungkinkan, maka doakanlah saudaramu dengan kebaikan. Mendoakan saudaranya dengan kebaikan, semoga dipalingkan kejelekan yang akan menimpa dirinya, didoakan. Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Kita lihat lagi. Kita tutup yang terakhir di sini, Fahada la Ini enggak boleh. Al muslim muhtaram. Seorang muslim itu dilindungi, dihormati. Wal wajib an-nasihatu asirriyatu biduni tashkirin wa biduni ta'yirin wa biduni isyatin. Maka yang wajib adalah menasihati eh, menasehati secara diam-diam empat mata menasehati secara empat, empat mata diam-diam berduaan tanpa membuat viral terkenal masyhur dikenal si fulan seperti ini seperti ini dan juga tanpa takyir tanpa juga apa barakallahu fikum mencaci atau menghina dia nah barakallahu fikum wa biduni isyaatan tanpa menyebar luaskan. aib atau cacatnya. Qala ta'ala, "Innal ladzina yuhibbuna an tashi'a al fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka bangga atau senang menyebarkan kekejian yang ada pada orang-orang yang beriman, bayangkan itu. Kesalahan ada saja, cuman orang ini bangga senang menyebarkan kekejian kekurangan yang ada pada orang-orang yang beriman. Lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah. Maka mereka tersebut mendapatkan azab yang pedih di dunia dan juga di akhiratnya. Nah, barakallahu fiikum perhatikan baik-baik. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Allah taala tahu sedangkan kalian tidak tahu. Falaisa ilajul munkar bitashhiri wa ta'yiri wal hadithi fil majalis. Ini penting sekali. Kata beliau, bukanlah mengobati kemungkaran itu dengan cara tashhir, membikin masyhur, membikin viral orangnya. Paham ya? Ta'yir, mencaci maki, menghina, membicarakan di majelis-majelis itu enggak mengobati namanya membuat parah, tambah parah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum apalagi khutbah Jumat, nyaci maki presidennya. Paham ya? Nyaci maki menterinya. Nah, jadi khutbah Jumat itu full dari awal sampai akhir nah, menghina pemimpin. Jangan hati-hati barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an. Doakan pemimpin kita semoga Allah telah memberikan hidayah kepada mereka. Doa yang sangat bagus. Paham ya? Jangan sampai kita lupakan mendoakan nah pemimpin kita barakallahu fikum. Nah, Karena hidayah itu mungkin untuk sampai kepada per individu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ilatuhu bin nasihah ini. Obatnya itu kalau mau mengobati kemungkaran dengan cara menasehati. Wal amrin ma'ruf wa nahyil munkar memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari perkara yang mungkar alamatujibuhu syariah sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat kama qala dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmahullah fil aqidatil wasitiyah sebagaimana yang diucapkan oleh Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahmahullah di dalam kitab beliau Al Aqidah wasitiyah alhamdulillah sudah kita selesaikan penjelasan hadis yang ke-35 insyaallah taala hadis yang ke 36 akan menyusul pada pertemuan yang akan datang sangat-sangat mudah sekali dihafal walaupun kelihatannya panjang hadisnya. Nasallahu alaihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.